يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Para pendengar yang berbahagia, Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian yang secara rutin kita adakan dengan tema Al-Kabair dan pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Kabiratu Al-Khamisatu wal Khamsun. Dosa besar yang ke-55 yaitu isbalul izar wal thawb wal libas was sarawil ta'azzuzan wa wa fakhran wa khuyala yaitu mengulurkan pakaian di bawah mata kaki. Kain sarung, pakaian, baju, jubah, celana, karena sombong, ujub, membanggakan diri dan takabur. Yaitu isbal. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki atau disebut juga isbal merupakan salah satu perkara yang dilarang di dalam syariat dan dia digolongkan kepada dosa besar karena larangan ini disertai dengan ancaman yaitu adab di dalam neraka. Bukan itu saja, ada ancaman-ancaman yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada orang yang isbal pada hari kiamat nanti, tidak melihat mereka, tidak memikirkan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Dan beberapa ancaman-ancaman lain yang disebutkan di dalam hadis. Oleh sebab itu, para ulama menggolongkan isbal ini termasuk perkara dosa besar. Bukan perkara ringan atau dosa kecil. Seperti yang dikira oleh sebahagian orang. Bahkan mereka menganggap ini adalah perkara kulit yang tidak perlu untuk dibahas terlalu dalam dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ini anggapan sebahagian orang mereka melupakan banyak sekali hadis-hadis yang berisi ancaman ya dan juga caman teguran yang keras peringatan yang keras terhadap orang-orang yang musbil atau isbal sehingga pada hari ini kita lihat mayoritas kaum muslimin tanpa merasa berdosa mereka menjulurkan pakaian mereka baik itu celana mereka ataupun jubah mereka sarung mereka di bawah mata kaki. Bahkan yang lebih e, menyedihkan lagi dan membuat kita lebih prihatin lagi adalah para pelaku isbal ini bukan hanya dari golongan awam, golongan umum, bahkan juga golongan orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beragama atau menjalankan agama atau para juru dakwah atau orang-orang yang mereka mereka menganggap diri mereka sebagai alim ataupun para ulama. Ya, mereka menganggap diri mereka sebagai ulama. Kita lihat isbal ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Tanpa menyadari ataupun menutup mata terhadap banyak sekali hadis-hadis yang berisi ancaman terhadap e, isbal ini dan pelakunya. Ikhwan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yaitu surat Luqman ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, angkuh, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan isbal ini termasuk salah satu tanda-tanda kesombongan. Isbal merupakan salah satu dari tanda-tanda kesombongan. Sebagaimana hadis-hadis yang akan kita bacakan dan kita jelaskan nanti. rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berisi larangan keras terhadap isbal ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Manjarra thawbahu khuyala, lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah." Barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di pada hari kiamat kelak. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Sungguh salah satu dari sisi pakaianku selalu turun ke dodoran, kecuali jika aku terus menjaganya." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lasta tasna'u dzalika khuyala." Kamu tidak melakukan itu karena sombong kamu tidak termasuk orang-orang yang sombong. Mengenai hadis ini ataupun riwayat ini nanti akan kita jelaskan ya bahwa sebagian orang berdalil bahwa kalau tidak dilakukan karena sombong maka hal itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Nanti akan kita sebutkan bantahan ya, sebagian orang yang berdalil dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq Ya, sesungguhnya salah satu sisi pakaianku selalu turun kecuali jika aku terus menjaganya. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, Inna kalas tatas naudalika khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena sombong. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yandurullahu yawmal qiyamah ila man jarra izarahu bataran. Allah tidak akan melihat kepada orang menjulurkan kain sarungnya karena kesombongan. Di dalam dua hadis ini, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salah satu di antara hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki adalah Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat nanti. Nah, ini bukan satu hukuman. Ya, di samping hukuman lain yang akan dijatuhkan kepada mereka. Masih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu, murajjilun jummatahu, idh khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah." Ketika seorang laki-laki sedang berjalan memakai pakaiannya dengan rambut sebahu yang tersisir dan dengan perasaan kagum, takjub terhadap dirinya sendiri Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke perut bumi. Dan ia terus tenggelam hingga hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke perut bumi dan ia terus tenggelam, terus masuk ke dalam ke, ke, ke dalam ke dalam bumi ya hingga hari kiamat kelak. Nah, di sini kita lihat seorang laki-laki yang memakai pakaiannya dengan sombong Ya salah satu salah satu bentuk kesombongan di dalam berpakaian adalah menjulurkannya di bawah mata kaki. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke perut bumi. Dan ia terus terus tenggelam ya hingga hari kiamat kelak. Nah, ini merupakan salah satu bentuk adab yang ditimpakan kepada orang-orang yang sombong dalam berpakaian. Ya, di antaranya adalah orang yang melakukan isbal, menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Dan masih dari Abu Hurairah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Kain sarung yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Nah ini adalah hadis yang umum. Ma asbala mina ma, ma asbala minal uh, minal ka'bain ya minal izar fahuwa finnar. Apa-apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian-pakaian itu tempatnya adalah di neraka. Jadi setiap kain sarung, pakaian, celana, ya, gamis ataupun sejenisnya yang berada di bawah mata kaki maka balasannya adalah neraka. Ini adalah ancaman umum, ya, ini adalah ancaman umum kepada siapa saja yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, sombong maupun tidak sombong. Meskipun orang yang menjulurkan mata kaki, menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, walaupun niatnya bukan karena sombong, ia sudah dikatakan sombong. Ya, ia sudah dikatakan sombong. Walaupun ia melakukannya bukanlah karena sombong, tapi itu merupakan salah satu tanda dari ke kesombongan. Nah, sebagaimana hadis yang akan kita jelaskan nanti. Jadi tidak ada pertentangan antara orang yang hadis-hadis yang menyebutkan ya ancaman ataupun larangan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong dan yang tidak menjulurkan dan yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki bukan karena sombong. Ya karena seluruhnya mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ancaman yang disebutkan bagi orang yang sombong adalah Allah ancaman adalah ancamannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Kemudian ancaman secara umum bagi siapa saja yang isbal adalah bagi siapa saja yang menjulurkan kainnya atau pakaiannya di bawah mata kaki adalah fafinar, ya tempatnya adalah di dalam neraka. Nah demikian. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara hadis-hadis yang mengaitkannya dengan kesombongan dan hadis-hadis yang memutlakkannya tanpa mengaitkannya dengan kesombongan. Karena kedua-duanya ya mendapat ancaman dan peringatan dan dijanjikan adab atas keduanya ya dengan perbedaan azab yang diberikan kepada keduanya. Orang yang melakukannya sombong dan tidak sombong, maka dia e, berhak mendapatkan tempatnya di neraka. Ya, adapun yang melakukannya dengan kesombongan, ya maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka nantinya pada hari kiamat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mengatakan, Aku berpapasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara sarungku terjulur di bawah mata kaki. Lantas beliau bersabda, Wahai Abdullah, angkat kain sarungmu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, angkat lagi. Sejak itu aku selalu menjaganya. Sebahagian orang bertanya kepadaku, sampai di mana? Ya Rasulullah SAW menyuruh engkau untuk mengangkat kain sarungmu. Beliau menjawab, ilanis fisak. Abdullah bin Umar menjawab, sampai setengah betis. Jadi di dalam riwayat ini, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tidaklah bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, wahai ibnu Umar, wahai Abdullah, apakah kamu ini melakukannya karena sombong atau tidak? Ya, Nabi tidak bertanya kepada Abdullah bin Umar seperti itu. Nabi hanya berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, angkat kain sarungmu, irfa izarak." Ya, ya Abdullah, irfa izarak. Wahai Abdullah, angkat kain sarungmu. Lalu dia bersabda lagi, angkat lagi, angkat lagi hingga sampai setengah betis. Maka Abdullah bin Umar mengatakan sejak semenjak saat itu aku selalu menjaganya, yaitu hingga setengah betis. Nah demikian, ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengaitkannya dengan kesombongan. Ya seandainya ya larangan ini berkaitan dengan kesombongan, ya tentunya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam akan bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, apakah engkau melakukannya karena sombong? Nabi tidak bertanya itu kepada Abdullah bin Umar. Ya, Ya, hanya karena beliau melihat ya Abdullah bin Umar mengangkat kain sarungnya di atas mata kaki ya menjulurkan kain sarungnya di bawah mata kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengangkatnya. Ya, hanya karena melihat Abdullah bin Umar menjulurkannya di bawah mata kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengangkatnya tanpa menanyakan kepadanya apakah dia melakukan itu karena sombong atau tidak. Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." ولا ينظر ilaihim, ولا يزكيهم ولهم عذاب alim. Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tidak diperhatikan, Allah tidak akan melihat mereka. Tidak disucikan dan mereka tidak eh, mereka tidak disucikan dan mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Abu Dhar bertanya, "Ya Rasulullah, uh, Rasulullah banyak tiga kali." Ya. Rasulullah faqara faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin. Rasulullah mengucapkannya sebanyak tiga kali atau mengulangi perkataan itu sebanyak tiga kali. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la wa alim. Rasul mengulanginya sebanyak tiga kali. Ini menunjukkan penekanan, ya penegasan dari Nabi SAW atas besarnya tiga dosa yang akan disebutkan ini. Tiga perkara ya yang akan disebutkan ini. Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan dan mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ya, maka Abu Dhar mengatakan, "Khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah." Sungguh sangat merugi dan sangat celaka mereka itu. Ya, sungguh sangat merugi dan sangat celaka mereka itu. Ya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Ya, uh, beliau menjawab Rasulullah SAW menjawab al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halifil kadib. Tiga orang itu adalah yang pertama musbil yaitu orang yang menjulurkan kain hingga di bawah mata kaki. Yang kedua, orang yang gemar mengungkit kebaikan yang telah ia berikan Al-Mannan, ia mengungkit-ungkit pemberian, ia mengungkit-ungkit sodakoh, menyebut-nyebut sodakohnya untuk menyakiti orang yang diberi. Itu Mannan. Dan yang ketiga adalah Al-Munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu orang yang bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan barang dagangannya. Yaitu orang yang bersumpah palsu, ya bersumpah dusta untuk melariskan barang dagangannya. Itu tiga golongan manusia yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Jadi musbil termasuk salah satunya, yaitu orang yang menjulurkan kain hingga di bawah mata kaki. Jadi ini bukanlah perkara yang ringan, ini bukanlah dosa yang ringan, bukan dosa kecil, tapi merupakan sebuah dosa besar yang kedudukannya setara dengan al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian dan setara kedudukannya dengan dosa orang yang bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya. Diriwayatkan dari Abu Jurai Jabir bin Salim ia mengatakan, "Aku melihat seorang laki-laki yang pemikirannya senantiasa diterima oleh orang banyak dan tidak ada yang mengomentari ucapannya. Aku bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku katakan, Alaikassalam ya Rasulullah sebanyak dua kali. Ya. Ia mengatakan kepada Nabi, Alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. Nabi mengatakan, La takul alaikassalam. Fa inna alaikassalam tahiyatul mayyit. Kul assalamu alaik. Dan kamu katakan salam Karena ucapan salam adalah ucapan selamat kepada orang yang mati, orang yang sudah mati. Tapi ucapkanlah assalamu alaika. Ya, ucapkanlah kul assalamu alaika. Jadi kalau di dalam salam itu janganlah kita mengatakan salam Ya, salam tapi assalamu alaika. Ya, assalamu alaika. Karena salam ini untuk orang yang sudah mati. Adapun assalamu alaika ini untuk orang-orang yang masih hidup. Maka ia bertanya, Jarir, Jabir bin Salim ini bertanya, apakah anda Rasulullah? Maka Nabi alaihi wasallam menjawab, Ana Rasulullah alladhi idza asabaka durrun fada'autahu kashafahu anka wa in asabaka amusatin fada'autahu ambataha laka wa idza kunta bi ardin fuqara aw falatin fadallat rahilatuka fada'autahu raddaha Beliau menjawab, aku adalah utusan Allah. Apabila kamu tertimpa mara bahaya, lalu kamu berdoa kepada Allah, maka mara bahaya tersebut akan lenyap darimu. Apabila daerahmu sedang dilanda kegersangan, kering, rontang, lalu engkau berdoa kepada Allah, maka tanahmu akan kembali subur. Apabila kamu berdoa di padang tan, eh, apabila kamu berada di, di sebuah padang tandus, lalu kendaraanmu, tungganganmu hilang, kemudian kamu berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan kendaraanmu itu. Maka Jabir bin Salim mengatakan, berikanlah kepadaku sebuah wasiat. Maka beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau celah siapapun. Lalu Jabir berkata, maka mulai saat e, mulai saat itu tidak ada tidak ada seorang pun yang aku celah. Baik orang merdeka, budak, unta maupun kambing itu hewan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wala tahqiranna syai'an al-ma'roof, Wa antukal lima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk. Inna min al-ma'roof, Warfa izaraka ila nisfis saq ila nisfis saq Fa in abaita fa ilal ka'bain wa iyyaka wa, is, wa isbal al-izar fa innaha minal makhilah wa inna Allah la yuhibbul makhilah wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala tu'ayyirhu bima bima ta'lamu fihi fa inna fa inna mawabalu dzalika alaihi Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya Ya, beliau mengatakan, janganlah engkau sepelekan perbuatan ma'ruf, walaupun sedikit. Ya, jangan kamu sepelekan perbuatan ma'ruf. Ya, walaupun hal itu, eh, walaupun hal itu ya kecil ataupun sedikit. Berbicaralah kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Sebab hal itu juga sebuah kebaikan. Ya, inna dzalika minal ma'ruf. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa wasiat kepada Jabir bin Salim ini yang mungkin dia ini baru saja masuk Islam, baru mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin mendapatkan pengajaran dari Rasulullah, pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran pertama yang diberikan oleh Rasulullah adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Doa itu adalah ibadah. Ya, apabila kamu tertimpa apa saja musibah, kekeringan, kamu kehilangan kendaraan di tengah padang pasir yang tandus, yang luas, kamu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak memohon kepada yang lainnya, maka Allah akan mengabulkan hajatmu. Ya, ya pertama tentang tauhid, ya. Yang kedua adalah tentang akhlak. Jangan kau cela siapapun. Maka ia mengatakan semenjak saat itu ia tidak pernah mencela baik manusia yang merdeka, budak, bahkan hewan sekalipun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu persatu dari perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak, baik itu akhlak kepada sesama maupun akhlak kepada diri. Ya, pertama adalah akhlak kepada sesama, jangan mencela orang lain yang tidaklah pantas untuk dicela. Yang kedua adalah jangan kamu sepelekan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf. Berbicara kepada saudaramu dengan wajah berseri-seri, itu termasuk perkara yang ma'ruf. Kemudian Nabi menjelaskan kepadanya akhlak terhadap diri. Ya Nabi mengatakan kepadanya warfa izarak. Angkat kain sarungmu ya ila fisak hingga setengah betis. Fa in abaita fa ilal Jika kamu keberatan maka julurkan persis di atas mata kaki. Batasnya sampai mata mata kaki, ya. Sampai mata kaki. Wa iya wa isbalal izar. Janganlah kamu melakukan isbal, ya, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Sebab isbal itu termasuk perbuatan sombong. Ya, iza eh, menjulurkan kain di bawah mata kaki itu termasuk perbuatan eh, kesombongan, ya, termasuk kesombongan. Ya, Rasulullah SAW di sini menggolongkan ataupun memasukkan ya eh, isbalul izar itu atau isbal itu termasuk kesombongan Wa inna Allah la yuhibbul makhilah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sifat sombong. Nah, tidak menyukai sifat sombong. Jadi di sini coba lihat Rasulullah saw alaihi wasallam menjelaskan kepadanya perkara-perkara yang tentunya semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Ya bahkan ini adalah satu perkara yang ya bisa kita golongkan sebagai satu perkara yang sangat uh, perlu dilakukan oleh setiap muslim. Ya perlu diperhatikan oleh setiap muslim ya berkaitan dengan adab kepada diri, yaitu tidak melakukan isbal, ya adab terhadap diri, yaitu tidak melakukan isbal, karena isbal itu termasuk salah satu sifat sombong dan sombong itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu adalah termasuk akhlak yang tercela. Ya termasuk akhlak yang tercela. Nah, demikian. Jadi sangat keliru anggapan orang-orang yang mengatakan atau yang beranggapan bahwa masalah isbal ini bukan masalah yang penting. Coba perhatikan di sini di dalam riwayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad dan sanadnya sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Eh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, menyelipkan salah satu di antara wasiat yang beliau berikan kepada Jabir bin Salim yang waktu itu baru mengenal Islam dan baru mengenal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ya beliau mengatakannya untuk tidak melakukan isbal, mengangkat kain sarungnya sampai setengah betis. Atau ya kalau kalau keberatan maka sampai di atas mata kaki. Itulah dia ya batas kain sarung seorang mukmin, seorang muslim ya. Ya nah demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah tentu saja ini berkaitan dengan kaum lelaki ya. Adapun kaum wanita tentunya ya termasuk yang dilarang adalah mereka mengangkat ya kain mereka ya di atasnya ya di atas uh, apa uh, kita sebut uh, kaki mereka mereka tidak boleh menampakkan kaki mereka ya nah kebalikan dari kaum pria jadi larangan isbal ini ditujukan khusus bagi kaum pria ya bukan untuk kaum wanita nah, nah kemudian Rasulullah mengatakan melanjutkan wasiat beliau pada Jabir bin Salim Apabila ada seseorang yang mencela dan mencacimu dengan sesuatu yang ia ketahui dari dirimu, maka jangan engkau balas mencacinya ya dengan sesuatu yang engkau ketahui dari dirinya. Sebab bencana tersebut ya akan hanya akan menimpa dirinya dirinya sendiri ya hanya akan wabal yaitu ya, bencana atau malapetaka dari perbuatannya itu hanya akan menimpa dirinya sendiri yaitu janganlah balas keburukan dengan keburukan yang semisal dengannya. Idfa billati hiya ahsan. Ya, tolaklah dengan cara yang lebih baik, ya. Nah, kalau ada orang yang mencaci maki kita, jangan kita balas dengan mencaci maki. Ya, orang-orang uh, eh, karena itu adalah suatu hal yang ya tidak baik, ya. Nah, demikian ya, ya kewajiban kita adalah memberi nasihat kepadanya dan mengucapkan kepadanya kata-kata yang baik nasihat ya peringatan ya membimbingnya kepada ucapan yang benar ya dan menolak uh, perkataannya itu ya dengan cara yang terbaik ya nah tidak dibalas dengan caci maki dan cercaan yang semisal dengannya nah demikian itu yang terbaik ya nah itulah beberapa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir bin Salim ya salah satunya adalah perintah beliau untuk mengangkat kain sarungnya hingga setengah betis ya sampai semata kaki Ya jadi ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis-hadis tersebut dapatlah kita uh, simpulkan bahwa ya uh, isbal ini adalah satu yang diharamkan di dalam syariat. Jadi dalam agama dan isbal termasuk salah satu dosa besar dan termasuk salah satu perbuatan keji dan termasuk tanda-tanda kesombongan. Oleh karena itu orang yang memakai pakaian isbal berhak mendapat hukuman ya beberapa hukuman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di antaranya tidak mendapat perhatian dari Allah pada hari kiamat tidak mensucikannya dan baginya adab yang pedih ya demikian juga halnya dengan kaid yang berada di bawah mata kaki ya hingga tumit akan mendapat siksa karena pemilik pakaian tersebut telah melakukan isbal ya jadi jangan ada seorang pun yang menganggap remeh masalah ini ya karena ya Ikhwanifuddin, para pendengar yang berbahagia, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang berada di dalam neraka yang paling eh, yang dangkal lalu diletakkan barang neraka di bawah telapak kakinya hingga membuat otaknya menggelegak. Ya, jadi tidaklah janganlah kita menganggap remeh masalah isbal ini. Ya, nah demikian. Yang kedua, ya Ikhwanifuddin, para pendengar yang berbahagia bahwa isbal itu bukan hanya pada kain sarung saja tapi juga pada baju panjang seperti gamis. Oleh karena itu jangan sampai lengan bajunya melewati pergelangan tangan. Sorban jangan sampai ujungnya menjulur hingga ya kedua pinggul. Nah ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al isbalu fil izar wal qamis wal imamah manjar romin minha syai'an khuyala la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah." Isbal itu ada pada kain sarung, baju panjang, baju, pakaian, dan sorban. Barang siapa memanjangkannya karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat kelak. Jadi isbal itu ada pada kain sarung, ya, celana, ada pada gamis, ya gamis yang kita kenakan, ya lengannya misalnya menjulur hingga melewati pergelangan tangan, dan juga sorban, Ya, sorban bisa juga isbal, yaitu dijulurkan sampai ya hingga kedua pinggul, ya sampai kedua pinggul. Nah, demikian. Jadi itu termasuk ya kategori isbal yang dilarang di dalam uh, syariat. Ya, karena isbal itu adalah kesombongan dan sombong itu Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ya, dari sombong termasuk perkara yang menghalangi seseorang masuk surga dan menyebabkan ya seorang itu masuk ke dalam api neraka. Bukankah salah satu penyebab iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya untuk sujud kepada Adam karena kesombongan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin dia tidak mau melakukan perintah Allah tidak mau melaksanakan perintah Allah wastakbar dan sombong ya wakana minal kafirin dan ia termasuk orang yang kafir. Jadi sombong itu termasuk salah satu penghalang seorang masuk ke dalam sorga dan penyebab ia masuk ke dalam neraka. Dan isbal salah satu tanda dari kesombongan. Maka dari itu ini dilarang di dalam syariat karena dia ya, akan memunculkan sifat sombong. Nah, pengharaman isbal sebagaimana yang kita sebutkan itu khusus untuk kaum laki-laki ya, bukan untuk kaum wanita. Adapun wanita mereka boleh menjulurkan ujung kainnya sejengkal atau sehasta di bawah mata kaki. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikannya di hari kiamat kelak." Man jarra bahwa khuyala la yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Siapa saja yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikannya, tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah bertanya, apa yang harus apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung kainnya? Maka Rasulullah mengatakan, turunkan sejengkal. Ummu Salamah kembali berkata, kalau begitu kaki mereka akan kelihatan. Maka beliau bersabda, julurkan atau turunkan satu hasta dan jangan lebih dari itu satu hasta ya dan jangan lebih dari dari itu nah demikian jadi eh, pengharaman isbal ini berlaku khusus untuk kaum laki-laki adapun wanita justru dia menjulurkan di bawah mata kaki, mata kakinya ya sekadar satu e, jengkal ataupun satu hasta ya tergantung bagaimana ya e, e, ketinggiannya ya kalau misalnya satu jengkal masih terlihat kakinya maka diturunkan lebih dari itu wallahu alam bisawab nah kemudian sarung seorang mukmin tidak boleh melampaui kedua mata kaki dan tidak boleh terangkat hingga di atas setengah betis ya jadi itu batasnya ya mata kaki sampai setengah betis. Nggak boleh terangkat di atas itu. Nah, jika posisinya berada di antara kedua, ya, jadi ya posisinya berada di antara keduanya. Nah, ini berdasarkan hadis uh, Abu Said Al Khudri yang mengatakan, "Izratul Muslim ila nisfis saq, wala haraj, aw junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bain." Maka na asfala minal ka'bain fahuwa finnar, wa man jarra izarahu bataran lam yandurillahu ilaihi. Nabi mengatakan sesungguhnya batas sarung seorang muslim itu, ya batas kain sarung seorang muslim adalah setengah betis. Dan tidak tidak mengapa jika posisinya berada di antara setengah betis dan mata kaki, ya, di antara keduanya. Ya. Maka na asfala minal ka'bain dan yang di bawah mata kaki fahuwa finnar, maka ini bagiannya adalah neraka, tempatnya di neraka. Nah, kemudian menjarra izarahu bataron barang siapa yang menjulurkan, menyeret izarnya karena sombong, ya, lam yandurillah ilai. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dua perkara. Ya, yaitu yang berada di bawah mata kaki dan yang melakukannya karena kesombongan dan dengan dua ancaman yang berbeda. Yang pertama adalah fahuwa finnar, yang kedua lam yandurillahu ilaihi. Ya, jadi uh, eh, sebagaimana yang dikatakan masing-masing dibawakan kepada eh, redaksinya. Ya, adapun yang ma'akana asfala minal ka'bain maka ancamannya ada neraka dan yang menambahnya ya dengan kesombongan maka hukumannya juga bertambah. Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat di samping dia akan dimasukkan juga ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepadanya pada hari kiamat kelak. Nah, demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Jadi itu batas ya izar ataupun uh, pakaian seorang muslim ya uh, celana seorang muslim ya tidak lebih di atas uh, setengah betis ya dan tidak menjulur di bawah mata kaki ya antara keduanya itu adalah dibolehkan ya antara keduanya itu adalah dibolehkan. Nah demikian. Nah kemudian mata kaki tidak berhak ditutupi oleh sarung. Oleh karena itu harus dinampakkan dan diperlihatkan. Jadi di, sampai mata kaki itu maksudnya adalah ya sebagian orang ya salah di dalam memahami ini sampai mata kaki mereka mengartikannya yaitu mata kaki tertutup. Yaitu sampai mata kaki tidak. Sampai mata kaki maksudnya adalah sampai tepat di atas mata kaki. Artinya apa? Mata kaki terlihat ya mata kakinya terlihat. Nah kita lihat ada sebagian orang yang pas-pasan ya mata kaki, tapi mata kakinya tidak terlihat. Nah itu salah. Jadi mata kaki harus ditutupi, ya afwan, mata kaki tidak boleh tertutupi oleh kain sarung. Dia harus terlihat. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu uh, oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mawdi'ul izar ila ansafi eh, ila ansafi saqaini wal adalah fa in abaita fa asfal fa in abaita fa mi wara'i saq wala haqqa lil ka'baini fil izar posisi sarung ya kedudukan sarung ya batas sarung hingga pertengahan betis dan otot betis ya al adalah otot betis ini nah jika engkau enggan maka di bawahnya jika engkau masih enggan, maka di bawah betis. Ya, dan mata kaki tidak boleh ditutupi oleh kain sarung. Ya, dan mata kaki walhaqqalil ka'baini fil izar. Mata kaki tidak boleh ditutupi oleh kain sarung. Jadi sampai mata kaki maksudnya adalah di atas mata kaki. Jadi mata kaki harus terlihat. Nah, itulah batas izar seorang muslim, batas kain sarung seorang muslim antara keduanya. Nah, Kemudian Ikhwanifiddin, ya tadi kita sebutkan bahwa sebagian orang mengatakan ya beranggapan bahwa larangan ini berkaitan dengan sombong. Ya, berkaitan dengan kesombongan. Ya, bahwa itulah ilatnya. Kita katakan itu bukan ilatnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggolongkan sombong itu sendiri uh, isbal itu sendiri sebagai sebagai suatu kesombongan. Ya, is, is, isbal itu sendiri sebagai suatu kesombongan. Maka di dalam uh, uh, usul fikih ini tidak termasuk ilat yang tabar, Ya, ini termasuk tidak termasuk ilat yang tabar Karena sifat ini ya justru masuk ke dalam larangan. Ya, yaitu sombong itu masuk dalam larangan, yaitu apa? Isbal itu sendiri adalah kesombongan. Ya, jadi isbal saja itu sudah termasuk kategori sombong. Bahkan isbal itu sendiri disebut sombong. Ya, terlepas dari orang yang memakainya itu untuk tujuan apa? Oleh karena itu seorang laki-laki tidak boleh menjulurkan kainnya melewati mata kaki. Ya, dan dia tidak eh, dan nggak diterima jika ia mengatakan ataupun beralasan aku melakukan ini bukan karena sombong. Sebab larangan itu tertuju pada lafaz, ya, sehingga muncul satu ketetapan hukum. Memanjangkan kain sudah menunjukkan kesombongan dan kecengkakannya walaupun tidak ada niat sombong dalam hatinya. Apabila tidak ada niat sombong, maka hal itu termasuk yang diisyaratkan dalam hadis Jabir bin Salim yang dengan tegas mengatakan bahwa isbal adalah perbuatan sombong. Jadi tidak sah ya pendalilan sebagian orang dengan perkataan Abu Bakar, "Ya Rasulullah, sarungku selalu melorot jika aku tidak menjaganya." Maka Rasulullah menjawab mengatakan kepadanya, "Kamu tidak melakukannya dengan sombong." Jadi terjulurnya sarung Abu Bakar ya tidak termasuk isbal. Ya karena ini menunjukkan bagaimana tingginya iman Abu Bakar. Ya dan detilnya mereka eh, Abu Bakar di dalam memperhatikan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau khawatir ya karena karena iman beliau ya iman beliau ya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Beliau khawatir dengan kadar sedikit yang menjulur dari kainnya. Itu sudah menjadi perhatian Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan itu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kain kadang-kadang melorot dan turun. Ini menunjukkan bahwa pada asalnya Abu Bakar tidak isbal. Namun karena kadang-kadang ya karena di dalam riwayat lain disebutkan karena kurusnya beliau, ya karena kurusnya beliau, Kadang-kadang kain sarung itu melorot dan kita juga ya sering apa namanya uh, mengalami hal seperti itu. Ya kadang-kadang celana kita melorot. Ya kadang-kadang kain kita melorot. Namun kita tidak pernah mempertanyakannya di dalam hati kita. Apakah hal itu termasuk satu hal yang e, dilarang atau tidak? Nah Abu Bakar As-Siddiq ya karena keimanannya yang tinggi ia mempertanyakan hal itu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan ketinggian iman dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Nah, jadi bukan ya tidak seperti gambaran sebahagian orang yang mengira bahwa Abu Bakar As-Siddiq sengaja menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, ya. Sengaja isbal, ya. Perlu diketahui bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq tidak sengaja isbal, bahkan beliau tidak isbal hanya kadang-kadang ya, kain sarung beliau melorot. Nah demikian. Maka dari itu Nabi mengatakan kamu tidak melakukannya dengan sombong. Kamu bukan orang yang isbal. Dan kamu bukanlah orang yang sombong karena isbal. Nah demikian. Nah itu angga, uh, bantahan terhadap orang-orang yang berdalil dengan ya, kisah Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah demikian juga. Nah demikian pula ya untuk uh, menepis subhat ini ya tadi kita bawakan ya hadis dari Abdullah bin Umar Ya, eh, Rasulullah SAW ya, berkata kepada berpapasan dengan beliau, sementara kain sarungnya terjulur ya, melewati mata kaki. Rasulullah bersabda kepadanya, wahai Abdullah, angkat kain sarungmu. Ya, irfa izara. Nah, di sini Rasulullah tidak membiarkan Abdullah bin Umar, sahabat beliau yang zuhud, untuk menjulurkan kain sarungnya. Bahkan beliau perintahkan untuk mengangkat kain sarungnya. Ini menunjukkan bahwa larangan isbal tidak berkaitan dengan niat sombong. Bahkan isbal itu sendiri adalah satu perbuatan sombong. Nah demikian Khanifuddin. Jadi perhatikanlah perbedaan yang sangat mencolok antara orang-orang yang memakai pakaian dengan isbal lalu berdalil dengan perkataan Abu Bakar ya, dan berdalil dengan peristiwa ataupun ya, per, uh, kasus Abu Bakar As-Siddiq. Nah, demikian. Padahal kalau uh, kita lihat di sini ada dua perkara yang membedakan. Yang pertama adalah kain sarung Abu Bakar tidak uh, dengan dengan tidak sengaja terjulur, melorot, sementara mereka memang sengaja menjulurkannya. Beda antara melorot dengan sengaja menjulurkannya. Yang kedua, Abu Bakar telah direkomendasi oleh Al-Quran dan Rasulullah serta seluruh umat juga bersepakat tentang hal itu. Ya sementara mereka tidak. Bahwa Abu Bakar adalah orang yang dikatakan oleh Nabi saw engkau bukan termasuk orang yang sombong. Nah demikian. Jadi beda antara keadaan mereka dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah demikian. Kemudian Ikhwan Fiddin e, eh, di antara ancaman yang diberikan kepada orang yang sombong eh, orang-orang orang-orang yang isbal ini adalah barang siapa melaksanakan salat dalam keadaan isbal, ya ini salat dalam keadaan isbal, maka pupuslah perjanjian Allah dengannya. Ya, nah ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi hillin wala haram. Nabi mengatakan barang siapa menjulurkan kain sarung dengan sombong di dalam salat, maka Allah tidak akan menghalalkan baginya masuk surga dan tidak mengharamkannya baginya masuk neraka. Falaisa minallahi fi hillin wala haram. Itu Allah tidak uh, meng, tidak akan menghalalkan baginya masuk surga dan tidak mengharamkan baginya masuk neraka. Ya, nah demikian uh, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat perjanjian perjanjiannya dengan uh, orang tersebut. Jadi itulah beberapa ancaman ya terhadap orang-orang yang isbal. Nah, kemudian ya, ya satu lagi adalah ya sebagian orang menganggap bahwa masalah isbal ini bukanlah masalah yang penting, bukanlah masalah yang serius. Nah kita bantah hal ini atau perkataan ini dengan ataupun anggapan ini dengan kisah yang yang terjadi pada uh, Khalifatul Mu'minin Athani yaitu Umar bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya satu ketika ketika beliau ditusuk oleh ya, eh, bulu al-majus ya seorang berke, berke, berkebangsaan Persia yang menusuk beliau ketika sholat hingga terluka ya nah ketika beliau dibaringkan ya datanglah orang-orang ya ja'an nas faja'alu yusnu yusnuna alaihi. Orang-orang datang memberikan pujian-pujian kepada beliau. Wa ja'a syab. Lalu datanglah seorang pemuda, fakal dia berkata, abu ya Amirul mu'minin Bibusrallahu lak, bibusrallahi Sebutlah kabar gembira wahai Amirul mu'minin dengan kabar gembira Allah untukmu berupa min sohbati Rasulillah engkau telah bersahabat dengan Rasulullah wa qadamin fil Islam ya qad alimta engkau adalah orang yang eh, termasuk orang yang terdahulu masuk Islam sebagaimana engkau ketahui semua walita kemudian engkau memegang jabatan khalifah fa'adalta dan engkau berbuat adil summa syahada, kemudian engkau mati syahid Qal maka Umar mengatakan waditu anna dzalika kafafun ya betapa ingin ya seandainya hal itu kafafun ya cukup bagiku. Artinya la alayya walali bukan menjadi tanggungan dan bukan juga eh, termasuk bagianku. Ya, begitu kata Umar kepada laki-laki itu, kepada pemuda itu. Falamma adbar. Ketika pemuda itu akan berpaling atau beranjak pergi, idza izaruhu yamusul ard. Ya, ternyata Umar melihat kainnya itu menyeret ke lantai. Qala, maka Umar berkata, "Ruddu alayyal gulam." Panggil kembali pemuda itu, ya. Ke, panggil kembali pemuda itu kepadaku. Ya. Nah, dipanggillah kembali pemuda itu. Faqala, maka Umar berkata, "Ya ibna akhi, wahai saudaraku, irfa thawbak." Angkatlah pakaianmu, ainmu, fa innahu abqa thawbik. Karena itu lebih mengekalkan bagi pakaianmu dalam riwayat lain ang pakaianmu ya abu li ya lebih lebih bersih bagi pakaianmu ya wa atqa li dan lebih bertakwa bagi Rabbmu nah demikian jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil pemuda itu kembali ya setelah beliau melihat ia uh, isbal dia menjulurkan kainnya di bawah mata kaki hingga kain itu terseret ke lantai. Maka Umar memanggilnya kembali dan peringatkannya dan menyuruhnya untuk mengangkat ya kain sarungnya. Nah demikian. Nah ini menunjukkan bahwa ini adalah satu perkara penting hingga Umar ketika ia sekarat, ya, ketika ia berada di ambang kematian, ya beliau masih memperhatikan hal itu ya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar memberikan nasihat kepada muda ini untuk tidak melakukan isbal. Seandainya isbal bukanlah suatu perkara yang sangat penting, maka Umar tidak payah-payah dalam kondisi sekarat di ambang kematian menyuruhnya untuk mengangkat kain sarungnya. Nah, jadi ini adalah satu e, eh, bantahan kepada orang-orang yang menganggap masalah ini bukanlah masalah yang penting. Ya, bagaimana juga tadi ya riwayat ya banyak sekali riwayat di mana Rasul berpapas dengan Ibnu Umar, beliau melihat kainnya terjulur di bawah mata kaki, beliau menyuruhnya untuk mengangkatnya. Demikian juga Habib Jabir bin Salim yang baru saja bertemu Rasulullah dan salah satu uh, di antara uh, wasiat yang diberikan kepadanya adalah ya irfa izaraka ila nisfisab Ya, akatlah kain sarungmu sampai setengah betis. Fain ilal ka'bain kalau engkau tidak mau sampai di atas mata kaki. Nah demikian. Jadi ini adalah satu perkara yang penting, bukan satu perkara yang ya dikatakan uh, tidak penting ataupun perkara kacang uh, kulit ya, perkara kulit yang bukan sesuatu yang serius atau mereka mengatakan ini adalah perkara yang sampingan, jangan dialih, jangan gara-gara perkara ini dialih dari perkara yang lebih besar kata mereka. Ya, ini adalah satu perkara yang besar karena ini adalah satu dosa besar ya, menjulurkan kain di bawah mata kaki itu termasuk dosa besar yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin pada hari ini. Yang mana banyak kaum muslimin melanggarnya dan melakukannya. Ya karena syubhat-syubhat kita sebutkan tadi di antaranya adalah menganggap bahwa laparan ini berkaitan dengan kesombongan. Nah itu eh, berdalil dengan eh, kisah eh, kisah Abu Bakar dan itu sudah kita bantah tadi dan juga mereka mengaitkannya dengan eh, kesombongan ya kita sebutkan bahwa ya larangan ya, ini bukan berkaitan dengan sombong ya karena ada riwayat yang menyebutkannya secara mutlak yaitu ma'as balaminal kabaini fafinar ya yang di bawah yang berada di bawah kain yang berada di bawah kaki maka tempatnya adalah di neraka. Nah demikian. Jadi berbeda, berbeda hukuman yang ditujukan kepada orang yang melakukannya karena sombong. Nah demikianlah hanifid azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya mudah-mudahan kita dapat melaksanakan syariat Allah ini, sunnah Nabi ini, yaitu eh, eh, mengangkat kain sarung di atas mata kaki. Kain sarung mu'min itu kepada Nabi Izratul Mu'min, ila fisak, yang eh, izar seorang muslim itu sampai setengah betis ya, la haraja fi ma bainahu wa bainal ka'bain. Tidak ada halangan, tidak ada masalah antara setengah betis baik di atas mata kaki. Itulah dia ya batas kain sarung seorang muslim atau batas celananya. Ya dan ingat juga bahwa isbal ini bukan hanya pada celana atau kain sarung juga ada pada pakaian itu pakaian ataupun uh, uh, uh, kita katakan uh, baju yang pergelangan tangannya melewati ya, uh, ya lengan baju yang melewati pergelangan tangan ya lengan baju yang panjang hingga melewati pergelangan tangan dan juga ada pada sorban yang menuju sampai ya kedua pinggul dan itu juga termasuk isbal. Nah, di Nifidin rahim jami'an mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakannya Ya, dan ingatlah bahwa ini adalah satu dosa besar dan janganlah kita surut lakukannya karena ejekan orang-orang yang mengejek itu pasti. Ya, sebagaimana sebagian orang yang ya kita katakan nggak mengerti Islam, ya melihat orang yang mengangkat kain sarungnya di atas mata kaki dia dikatakan oh, pakaian orang kebanjiran Nah, makanya orang kebanjiran dan lain lain Ini, ini, ini sangat berbahaya ucapan-ucapan ini. Ya, kalau mereka sadari bahwa ucapan itu ya termasuk pelecehan terhadap syariat, terhadap sunnah Rasulullah SAW dan ucapan itu sendiri sudah merupakan dosa besar bagi mereka. Apalagi tambah mereka juga isbal. Ya, jadi mereka mengoleksi dua, dua dosa besar sekaligus. Pertama mereka memperolok syariat Allah ya yang dan juga mengejek ya kaum mukminin dan yang ketiga mereka ya melakukan isbat itu sendiri wallahu alam bisawab dan hendaknya orang-orang yang mengejek itu dapat ya menyadari ucapannya itu adalah ucapan yang berbahaya termasuk besar berhenti dari mengejek orang-orang yang mengangkat kain sarungnya atau celananya di atas mata kaki nah dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat melaksanakan uh, syariat Allah ini. Nah demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Ya Hada astagfirullah li wa lisairil muslimin innahu rahim. Syukuran jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan dosa-dosa besar yaitu dosa besar e, isbal Mudah-mudahan apa yang kita simak bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kita dapat mengamalkan untuk menjauhi perkara, perkara isbal tersebut. Baik untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif dan terlebih dahulu akan kami angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang senada diantaranya dari Abdurrahman di Tangerang, Angga di Ciputat, dan Dewi di Cakung, yaitu perihal bertanya mengenai uh, apabila uh, bagaimana hukumnya apabila seseorang tidak melakukan isbal uh, hanya ketika sholat baik itu celananya memang di atas mata kaki ataupun dengan dilipat nah, Baga bagaimana dengan hal ini Ustaz? Ya larangan isbal ini bukan hanya di dalam sholat tapi juga di luar sholat larangan isbal ini adalah larangan yang bersifat umum ya baik ketika dia sadar maupun sedang tidur. Ya tidur pun nggak boleh isbal, apalagi terjaga. Nah demikian. Demikian juga di dalam sholat, ah, bahkan di dalam sholat ada ancaman khusus. Nabi mengatakan, "Falaisa minallahi fihlin wala haram." Ya, maka Allah tidak, tidak akan menghalalkan baginya masuk surga dan tidak mengharamkan baginya masuk neraka. Ya, tidak mengharamkan baginya masuk neraka. Ya, artinya tidak haram baginya masuk neraka, artinya ya masuk neraka tidak akan tidak menghalalkan baginya masuk surga itu tidak masuk surga. Nah, demikian itu ancaman orang yang isbal di dalam solat. Man asbala izarahu fi salatihi, Barang siapa menjulurkan kain sarungnya dengan sombong di dalam solat. Nah, demikian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi ada ancaman khusus. Demikian juga kalau dia isbal sambil de berjalan dengan sombong. Isbal, sudah isbal berjalan dengan sombong. Maka Ancamannya adalah la yanzurillah ilaihi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Nah, kemudian ada isbal, ya, ya dia jalan tawadhu tapi isbal begitu. Maka Nabi mengatakan ma'asbala minal ka'bain Apa yang terlewat di bawah mata kaki dari kain sarung itu tempatnya di neraka dan dia termasuk minal makhilah termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai dirinya walaupun niatnya tidak dengan sombong nah, demikian uh, para pendengar yang berbahagia jadi larangan ini berlaku umum di dalam solat, di luar solat, ya ya ketika dia terjaga maupun tidur ya nah ini berlaku umum ya dimanapun dia berada tidak boleh ya dengan ya sengaja dia menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Ya, kecuali melorot tadi ya, melorot sebagaimana dikatakan oleh eh, ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Nah kalau kita sudah tidak isbal, ya kita kain sarungnya di atas mata kaki dan kain kadang-kadang melorot ya. Eh, di atas mata kaki ini dibolehkan. Nah, kadang-kadang melorot kan begitu ya kain sarung melorot celana itu melorot karena kita ya mungkin ya, tiba-tiba ya, kurus kan begitu ya nah lagi keroncongan itu melorot kain sarung maka itu tidak mengapa itu tidak termasuk isbal dan itu tidak termasuk sombong kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahu a'lam bishawab Nah, terima kasih banyak atas jawaban Al Ustaz. Baik, untuk selanjutnya eh, kembali di pesan singkat terlebih dahulu Ustaz ada pertanyaan dari Abu Salim di Pasaman Barat uh, Ustaz ada anggapan bahwa dalil-dalil larangan isbal hanya untuk sarung uh, bukan untuk celana dan pakaian yang lainnya uh, karena lafat-lafat larangannya adalah untuk izar atau sarung jazakallahu khair Iya salah itu adalah anggapan yang keliru karena ada beberapa lafal yang di disebutkan eh, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah saub menjarro saubahu barang siapa yang menjulurkan pakaiannya pakaian itu termasuk di dalamnya adalah celana ya nah demikian juga uh, eh, al izar Nabi mengatakan menjarro izarahu bararan ya itu dengan lafal izar dan ada dengan lafal yang umum itu musbil Isbal itu menyakup umum sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi mengatakan al isbalu fil izari wal qamis wal imamah Isbal itu ada pada kain sarung, gamis, ataupun sorban. Ya, jadi Nabi mengatakan ya tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dari kiamat tidak akan dilihat, tidak akan disucikan dan bagi mereka adab yang pedih. Ya Nabi mengatakan yang pertama adalah al-musbil. Jadi disebutkan sifat ya, ya orang yang musbil, orang yang memanjangkan kain sarungnya, celananya, ya, sorbannya sampai ke pinggul kemudian uh, per, uh, juga eh, lengan bajunya sampai melewati pergelangan tangan, ya. kemudian juga kain sarungnya ataupun celananya sampai atau kawisnya sampai di bawah mata kaki, ya itu termasuk di dalam larangan ataupun ancaman ya orang-orang yang tidak diajak bicara, tidak dilihat dan tidak akan dibersihkan bagi mereka adab yang pedih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lafalnya bukan hanya uh, izar ya atau dan lain sebagainya, ya. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz dan untuk selanjutnya kami beralih ke, uh, terlebih dahulu di line telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radionya ada feedback sehingga terdengar kurang jelas. Iya, dengan Bagaimana siapa? Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Oh, dengan Bapak Basar di Sungai Kong, Kecamatan Tulung Selatan. Ya, silakan Bapak Basar. Oh, mau nanya mengenai tentang apabila kita ter- berselimut, kita kita tidur dalam keadaan banyak nyamuk seperti di daerah kami kan, apakah itu termasuk isbal? Nah, itu saja. Ya, perasaan itu saja. Ya, syukran ya, Allah khairan. Oh iya. Nah, e, pertanyaan ya, ya. senada Ustaz di pesan singkat mengenai kos kaki juga Ustaz ya. Apakah e, hal tersebut ya. masuk ke dalam larangan isbal? Ya kalau kita mengenakan ya selimut ya, mengenakan mengenakan selimut ya atau kaos kaki itu tidak termasuk isbal. Ya itu tidak termasuk isbal. Ya, nah demikian karena itu tidak dikategorikan sebagai uh, satu pakaian yang dipakai ya. Nah demikian. Adapun kaos kaki karena itu memang dipakai dari bawah kan mungkin ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah demikian. Jadi itu tidak termasuk uh, kategori isbal di gitu, dalam eh, hadis-hadis uh, yang disebutkan tadi. Ini juga orang yang pakai selimut atau berkemul dengan kain sarung itu tidak termasuk isbal misalnya untuk menjaga dirinya dari udara dingin atau nyamuk atau sejenisnya itu tidak termasuk isbal yang dilarang dan dibicarakan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallah khair atas jawabannya. Dan untuk selanjutnya kembali di line telepon di 0218236543. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Umair di Tanjung Enim. Silakan Umu Umair. Ya, Ustadz, ada orang yang berkata, katanya itu celana di atas mata kaki itu kan hanya sunnah saja. Sama halnya seperti janggut, maka kata mereka boleh-boleh saja kita mencukur jenggot atau kita isbal. Yang penting kan katanya hati kita itu nggak sombong, Ustaz. Terus yang kedua, apa arti sunnah? Karena banyak yang karena banyak orang sekarang ini yang meninggalkan sunnah dikarenakan menurut mereka itu sunnah itu jika dikerjakan maka akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka tidak mengapa. Syukran jazakumullahu khairan. kekayaan nah, ya, pertanyaan ya. sudah pula dari Ikh, Ikh, uh, di Jakarta Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa sombong itu berpakaian bukan tergantung dari eh, tergantung dari hati bukan dari pakaian katanya saya eh, mohon dijawab <clears throat> ya ini pertanyaan yang bagus sekali bahwa sudah ini yang kita maksud di sini adalah sunnah yang wajib ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang wajib ada yang mustahab ya ada yang wajib dan ada yang mustahab dan sunnah di sini sunnah Rasulullah yang kita bicarakan di sini yaitu eh, mengangkat kain di atas pundak kaki termasuk sunnah yang wajib dilakukan ya sunnah yang wajib dilakukan nah apabila disebutkan sunnah Rasulullah ya maksudnya adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dicontohkan disadarkan oleh beliau kepada umatnya ini ada ada dua ada yang ya, kategorinya wajib dan ada yang kategorinya mustahab Adapun sunnah yang dimaksud ya e, oleh penanya mungkin sunnah dalam e, berdasarkan pengertian e, para fukoha yaitu yang apabila dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berdosa itu namanya mustahab atau sunnah sunnah kata e, menurut istilah ya para fukoha Ya, adapun yang kita maksud sunnah Rasulullah di sini atau sunnah di sini adalah suatu yang disyariatkan oleh Nabi dan di, yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang wajib, ada yang sunnah, mustahab. Ya, nah demikian. Jadi yang dimaksud di sini adalah ya yang wajib karena hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan larangan, larangan isbal, ya larangan isbal dan ini artinya adalah wajib untuk tidak isbal ya wajib untuk tidak isbal artinya wajib mengangkat kain sarung di atas mata kaki adapun mengaitkan hal ini dengan hati ataupun niat ya tidak semua orang yang punya niat baik itu benar ya Nabi uh, dikatakan ya kam muridin li khairin la yusibah berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak mendapatkannya jadi tidak hanya cukup dengan ya, niat ada yang ada dalam hati ataupun hati. Ya karena uh, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innallaha Allah la yanzuru ila yaswakum wala idza ya, wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila yakulubikum wa amalikum. Ya Allah tidak melihat kepada bentuk dan jasad kamu, ya fisik kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat ya kata Nabi dalam riwayat Muslim, ya melihat kepada hati kamu dan amal kamu ya jadi ada riwayat ya riwayat muslim ini yang banyak yang dilupakan oleh manusia ya wa a'malikum dan amal kamu jadi hati itu cerminannya adalah apa yang terlont apa yang terlihat di dalam ya penampilan lahir kita maka dari itu Nabi SAW mengatakan tadi bahwa isbalul iza iya wa isbalul izar fa innaha minal makhila ya hindarilah tinggalkanlah isbal karena ia termasuk kesombongan. Nabi mengaitkannya dengan kesombongan. Wa la dan Allah tidak menyukai orang yang sombong. Jadi salah satu tanda kesombongan itu adalah menjulurkan kain di bawah mata kaki yaitu isbal. Itu salah satu tanda kesombongan. Nah, demikian. Jadi eh, wah hati saya tidak sombong. Ya, kita katakan ikhwanifidin. ada orang yang memakai pakaian kesombongan ya e, berjalan berlagak dan dengan sombong dia berjalan berlagak dengan sombong sebagaimana disebutkan tadi ayat yang kita baca wala tamsyifil ardi marohan janganlah kamu berjalan dengan sombong nah ada orang yang berjalan dengan sombong ya lalu ditegur dia wah kamu jangan sombong lalu dikatakan ya hati saya nggak sombong tapi gaya berjalannya gaya berjalan orang sombong lalu dia berkata hati saya nggak sombong bisa kan terima perkataannya itu? Itunya tidak. Dan Nabi SAW e, memasukkan dan menggolongkan isbal ini termasuk kesombongan. Ya, jadi harus ada keselarasan antara apa yang tersembunyi di dalam hati dengan apa yang nampak secara lahir. Ya, nah demi kalau kita tidak mau dibilang sombong, maka gaya berjalan kita jangan gaya berjalan orang yang sombong, ya, gaya berjalan yang lagak dan sombong. Kalau kita tidak ingin disebut sombong, maka janganlah memanjangkan kain kita ataupun pakaian kita ataupun celana kita di bawah mata kaki. Nah demikian. Wallahu a'lam besok. Nah, sekarang nah. jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali di pesan singkat. Ya, e, yaitu dari Ibnu Soleh di Majal, e, eh, mohon maaf, e, penanya yang tidak disebutkan namanya. Ya Ustaz, bagaimana jika pakaiannya tepat di tengah-tengah mata kaki? Apakah hal tersebut juga masuk kepada larangan isbal? Ya, eh, tadi sudah kita katakan wala haqqa lil ka'baini fil izar. Ya, bahwa mata kaki tidak boleh ditutupi oleh kain sarung. Ya, demikian. Jadi mata kaki harus tampak. Nah kalau setengah saja bagaimana? Ya dak mayaribak ila ya bak. Tinggalkanlah yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nampakkan saja seluruhnya. Ya agar kita selamat. Nah demikian. Ya nampakkan ya mata kaki kita itu lebih selamat. Ya kalau setengah bagaimana? Setengah aja nampak. Wah ini ya ini mungkin ini yang dikatakan dikategorikan sebagai suatu syubhat ya atau suatu yang meragukan ya. Maka angkat saja ya potong dia kainnya ya sampai di atas mata kaki tepat di atas mata kaki ya nampakkan kan kayak mata kaki kita nah demikian itu ketentuannya ya nah demikian jadi mata kaki tidak uh, tidak boleh ditutupi oleh uh, kain sarung ataupun celana nah itu itu batas yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan ya la la junaha wala haraja fima bainahu eh, yaitu bainan nisfis wa bainal ka'bain dan antara al-ka'bain antara e, dua mata kaki wallahu alam bisawab Nah, sekron jazakallahu nah, khair atasnya. ya. Sekron jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Dan uh, waktu yang sudah habis Ustaz mungkin uh, eh, tadi pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz. Ya, eh, para pendengar yang berbahagia mungkin eh, masih banyak yang ingin bertanya ya tentang masalah ini. Ya, eh, apalagi masalah ini ya kita katakan termasuk ya masalah yang tahu umum bihil balwa, musibah ataupun bencana yang banyak menimpa ya sebagian besar kaum muslimin. Nah, maka dari itu Ikhwanifiddin, para pendengar yang berbahagia, ya, tentunya ini adalah pertama ya, ya, mengangkat celana dan kain sarung di atas mata kaki itu bukanlah perkara yang berat. Ya, nggak berat mengangkat celana, nggak nggak berat mengangkat kain sarung di atas mata kaki. Ya berapa beratlah ya celana kita ataupun kain sarung kita untuk kita angkat. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang mudah. Ya, sebenarnya adalah satu hal yang mudah. Hanya saja mudah untuk dilaksanakan, ya, mudah untuk dilaksanakan karena syariat Islam itu mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa maja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak akan menjadikan kesulitan bagimu di dalam agama. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Ad-dinu yusrun dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menyebutkan bahwa agama ini mudah. Jadi tidak isbal itu mudah sekali sebenarnya. Namun ya, ini menjadi berat. Ya, berat untuk diterima, ya, berat untuk diterima Ya, Allah mengatakan inna sanulki alaika kaulan sakila. Sungguh kami akan berikan kepada wahai Muhammad kaulan sakila. Perkataan yang berat. Ya, berat di mana? Bukan diamalkan berat, tidak. Tidak tidak berat untuk diamalkan, untuk dilaksanakan, tapi berat untuk diterima. Berat untuk diterima. Nah, orang-orang yang isbal sampai sekarang itu berat menerima, bukan berat untuk melakukannya berat untuk menerimanya. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ingatlah bahwa memang surga itu dikelilingi hufat bil makari. surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sebaliknya neraka hufat bis syahwat di, dikelilingi uh, oleh perkara-perkara yang menarik syahwat. Nah demikian. Maka dari itu saya berpesan dan memberikan nasihat kepada diri saya dan kepada para kaum muslimin sekalian untuk dapat melaksanakan syariat Allah ini, agama Allah ini, ya, yaitu um, tidak melakukan isbal, ya tidak isbal, ya menjauhi isbal dan ya melaksanakan ya sunnah Nabi di dalam berpakaian yaitu mengangkatnya di atas mata kaki sampai setengah betis. Nah kemudian saya berpesan kepada Eh, para kaum muslimin juga agar tidak meremehkan sunnah ini, ya tidak meremehkan syariat ini, hukum Allah ini, ya tidak meremehkan atau apalagi melecehkan orang-orang yang melakukan dan mengamalkannya, karena itu merupakan satu dosa besar. Di samping dosa besar mereka sendiri yaitu masih musbil misalnya. Nah demikian dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariatnya yang mudah ini. Ya dan termasuk orang-orang yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. orang yang mendengarkan nasihat dan yang mengikuti yang terbaik darinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian saja lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.